Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Sirah An-Nabawiyah, yaitu Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Kadangkala faedah itu anak ulang-ulang biar semakin melekat, perhatikan baik-baik. Karena faedah itu kullama takarrarat takarrarat. Faedah itu bagaimana Muhammad Ridha? Kullama takarrarat takarrarat. Semakin terulang-ulang semakin melekat seharusnya. Paham ya? Jadi ingat-ingat. Pengarang kitab Al-Fusul fi Rasul siapa? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau digelari dengan apa? Al-Mufassir Al-Mu'arrikh. Paham ya? Naam. Beliau digelari Al-Mufassir Al-Mu'arrikh. Guru beliau juga sama, Al-Mufassir Al-Imam Adz-Dzahabi. Faham? Beliau menikah dengan putri seorang imam ahli hadis. Eh? Al-Imam Abu Hajjaj Al-Mizzi. Pemilik kitab apa? Tahdzibul Kamal. Nah, itu sekedar faedah pengulangan jadi dikondisikan. Kita lanjutkan. Halaman 53 kalau sama cetakannya. Ba'tsu Mu'tah, perang Mu'tah. Wah, ini sangar perangnya ini. Enggak sembarangan ini. 3000 lawan ribu bayangkan. 3000 pasukan lawan ribu pasukan. Coba bayangkan luar biasa kita lihat biar tambah jelas. Kapan terjadinya, tahun berapa itu dikondisikan. Masing-masing peperangan ingat-ingat ya. Perang Khaybar tahun sekian. Eh, perang Hondak tahun sekian. Perang oh tahun sekian itu kondisikan. Kalau antum misalnya kesulitan, bagian paling belakang atau paling depan. Tinggal perang ini tahun berapa. Jadi nanti tinggal murojaah buka ini selesai. Itu trik dalam mencatat faedah seperti itu. Jadi antum tahu perang-perangnya tahun berapa. Ayo, Ba'tsu Mu'tah, utusan perang Mu'tah. Nah, dikenal dengan apa? Ghazwah Mu'tah. Paham ya? Kita lihat tragedinya Nah, atau sebelum kita melangkah ini anak sebutkan dulu 3000 melawan berapa tadi? Melawan 200.000. 100.000 dari pasukan Romawi, kemudian yang 100.000 dari pasukan orang-orang Nasara Arab. Totalnya 200.000. Masya Allah luar biasa. Nah, barakallahu fiikum luar biasa. Kita lihat, walamma kana fi Jumadil akhirah min sanah 8. Ini dan ketika datang bulan Naam al Akhirah. Apa? Bulan Jumat al Akhirah, nah barakallahu fikum tahun 8 Hijriah itu yang perlu kondisikan. Tahun berapa perang Mu'tah? Tahun 8 Hijriah. Eh, perang Uhud berapa tahun berapa perang Uhud? Perang Uhud setelah perang Badar atau sebelumnya? Eh, perang Uhud tahun berapa? Perang Badar tahun berapa? Perang Badar tahun berapa, Ahmad? Perang Badarnya? 2 Hijriah. Perang Uhud 3 Hijriah. Perang Khandaq, perang Ahzab tahun berapa Hasan? Ghazwatul Ahzab. Hah? 5 Hijriah. Sulh Hudaybiyah tahun berapa Abdurrahman? 6 Hijriah. Fathul Makkah tahun berapa? sembilan, delapan Hijriah. Paham ya? Nah, itu semuanya dikondisikan nanti kita lihat lagi berikutnya. Pada tahun delapan Hijriah, bulan jumat al Akhirah, ba'atha salam-salam al-umara ila Mu'tah. Rasulullah mengutus utusan-utusan para pemimpin ke Mu'tah. Mu'tah itu apa? Wahia qaryatun min ardh Syam. Salah satu kampung yang ada di tanah Syam. Syam itu sekarang mana ya sekarang ini? Syam itu kan terkenal zaman waktu itu, sekarang daerah mana? Syam itu mencakup Suria, Lebanon, Filipina, kemudian apa? Palestina, eh, nah, kemudian apa? Urdun. Eh? Iya bukan Filipina, aman. Aman anak, anak bukan aman. Anak enggak aman enggak sadar ya aman, bukan. Palestina, paham ya? Eh, Palestina maksudnya. Palestina, Urdun, Jordania, Suria, eh, itu masuk semuanya masuk Syam. Anda nanti enggak terkondisikan ya, apa ya? Nah, Filipina enggak masuk ya. <laughs> Allah Ustaz. Filipina dekat Indonesia ya. Allah Ustaz. Nah, Suriah, Lebanon, eh, Palestina, Jordania itu masuk semuanya. Paham ya? Masuk semuanya. Nah. Kita lihat yaitu diutus kemana tadi ke Mu'tah. Mu'tah itu suatu kampung yang ada di tanah Syam liya'khudhu bi ta'riman qutila hunaka minal muslimin. Tujuannya apa? Agar mereka menutup balas. Menutup balas mengenai apa? Dibunuhnya kaum muslimin yang jadi utusan. Jadi enggak pernah mengutus utusan itu enggak pernah dibunuh selama ini. Tapi di saat itu setiap kali mengutus dibunuh. Nah, nuntut balas. Paham ya? Nah, ya. Kenapa dibunuh? Fa 'alan nas Zaid bin Harithah maulahu sallallahu Nah, akhirnya yang memimpin manusia waktu itu Rasulullah menjadikan pemimpin untuk peperangan tersebut Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah itu? Nah, barakallahu fikum, Zaid bin Harithah adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ewa. Naam. Ewa. Mantan budaknya Rasulullah SAW namanya Zaid bin Harithah. Maula ya kan Maula itu mantan budak. Ewa, ya, itu yang jadikan pemimpin waktu itu. Waqal in usiba Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, fa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Tiga pemimpin besar ini, enggak sembarangan. Semuanya gugur fisabilillah, masyaallah. Paham ya? Karena perang Mu'tah ini nanti ada dua saudaran, imma syahadah wa imma an-nasr. Imam atau syahid, imam pertolongan. Tiga ribu lawan berapa tadi? Dua ratus ribu bayangkan. Masya Allah berani. Karena kaum muslimin, para sahabat mereka apa? Tauhid. uji mereka. Kalimat la ilaha illallah. Dua tujuan. Iman nasr, iman syahadah. Iman pertolongan menang atau mati syahid. Kalau orang-orang kufar kan dunia yang mereka kejar. Paham ya? Tapi nanti ujung-ujungnya terkalahkan juga mereka nanti. Walaupun ada peperangan-peperangan yang lain, intinya di awal permulaan memang kaum muslimin banyak yang berguguran. Tiga pemimpin ini, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, kemudian apa? Abdullah bin Ruwahah. Sampai-sampai Ja'far bin Abi Talib ini karena begitu tangguhnya dan gigihnya dalam megang bendera yang bertuliskan wallahualam ditulis atau tidak, cuman masyhurnya sebutkan bertuliskan la ilaha illallah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dipegang tangan kanannya tebas, putus tangan kanannya. Dipegang tangan kirinya, tebas, putus juga. Akhirnya mau didekat, beliau meninggal juga. Disebutkan dalam riwayat 90 luka. Ada luka tusukan, luka panah, luka macam-macam. Masya Allah. Ja'far bin Abi Talib. Naam. Kita lihat. Fakharaju fi nahmin min salat alaf. Mereka kaum muslimun keluar dalam keadaan kurang lebihnya 3000 pasukan. Berapa? Berapa pasukan? Eh? 3000 pasukan. Kita lihat sini. Wa kharaja sallallahu alaihi ma'ahum yuwaddi'uhum ila ba'd tariq. Inilah peperangan yang Rasulullah enggak ikut. Rasulullah enggak ikut. Paham ya? Mengutus tiga orang tadi di antaranya. Paham ya? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwahah. Kemudian Rasulullah keluar bersama mereka, yuwaddi'uhum, melakukan perpisahan bersama mereka ila ba'di ketika sampai di sebagian jalan. Fasaru, akhirnya mereka berjalan hatta idza kanu bima'an. Perhatikan kitabnya itu. Kemudian tatkala mereka sampai di suatu tempat namanya Ma'an, apa itu Ma'an? Bawah sebutkan itu Ma'an maudhi'un bainal Hijaz wal Suatu tempat antara Hijaz dan Syam. Tengah-tengah gitu ya. Balaghahum anna Herakl. Nah ini rajanya, Hercules. Paham ya? Atau dikenal dengan Heraklius. Paham ya? Nah, Heraklius kalau orang-orang nyebut Hercules itu. Paham ya? Nah, wa'illa ma'rufnya Heraklius. Herakl. Paham ya? Raja Herakl, Adimirum pembesar Romawi. Nah, Romawi sekarang mana ya kira-kira? Italia, Italia. Paham ya? Negara besar itu ya Negara kufar. Allah musta'an. Cuman nah waktu itu barakallahu fikum, nah sebagian negara-negara Arab itu bukan semuanya beragama Islam, ada yang beragama Nasara, Nasrani. Paham ya? Nah barakallahu fikum kita lihat. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Hirokel manik Rom, yaitu raja Romawi. Qad kharaja ilaihim fi mi'a alfin. Langsung keluar melawan mereka, menghadang mereka seratus ribu pasukan, bayangkan seratus ribu pasukan banyak atau sedikit? banyak, seribu ada banyak seratus ribu coba bayangkan nah, kalau kita perhatikan penuh pokoknya jalan itu paham ya? nah kalau seratus ribu ini luar biasa Masya Allah tapi kendaraannya mereka terkenal kuda senjatanya ya panah, tombak, pedang Enggak ada waktu senjatanya tembak, pistol, AK, basoka, mortir itu enggak ada. Itu zaman sekarang semua itu. Paham ya? Kalau zaman waktu itu langsung berhadapan langsung. Eh, berhadapan langsung. Jadi ada yang bawa tameng gini. Tameng untuk istilahnya apa? Nam untuk melindungi badannya atau kepalanya pakai kepala helm besi itu. Paham ya? Agar tidak terkena kepalanya. Kalau zaman sekarang ya perang jarak jauh pun bisa. Paham ya? Karena apa? Karena alatnya canggih. Nah, kita lihat. Barakallahu fiikum. Wa ma'ahu Malik bin Zafilah. Ternyata Malik bin Zafilah itu juga punya pasukan. Fi mi'ati alfin. 100 ribu lagi. Ukhra. 100 ribu pasukan yang lain. Min nasarul Arab. Dari orang-orang Nasoro dari kalangan orang Arab. Totalnya berapa berarti pasukannya? 200.000 pasukan. Melawan berapa tadi? Melawan berapa pasukan? 3000 pasukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terjadi pada tahun berapa tadi Muhammad Ridho? 9 atau 10 Hijriah tadi? 8. Nah, barakallahu fik. Kita ambil dikit lagi. Fastawaral muslimun hunak. Akhirnya di tempat tadi namanya apa tempatnya? Ma'an. Di tempat Ma'an tadi itu kaum muslimin apa? Tasawur, musyawarah. Orang perang itu enggak boleh berangkat sendiri-sendiri, enggak boleh musyawarah dulu. Antum bagian sayap mana? anak sayap kiri, sayap kanan. Antum bagian kolok tengah, antum bagian belakang, antum depan. Wah, ada. Hah? Bukan sepak bola ini ya. Ini perang ini. Sayap kanan ada, sayap kiri ada, kolok tengah ada, depan ada, belakang ada. Peperangan mesti kondisinya seperti itu. Paham ya? Biar nanti musuh itu nggak bisa sembarangan menyusup gitu ya. Kanan ada, kiri ada, tengah ada, depan ada, belakang pun ada. Masya Allah. Itu Berarti benar-benar kondisikan itu ya. Musyawarah mereka. Wa qalu mereka mengatakan naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi amrih aw yamudduna. Aywa. Mereka musyawarah akhirnya mereka sepakat. Kita harus nulis surat dulu. Dikirim ke Rasulullah SAW. Beliau merintahkan apa dengan suatu perintah atau membiarkan? Membiarkan dalam artian itu lanjutkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Memperpanjang waktu maksudnya apa? Membentangkan waktu maksudnya itu Eh, lanjutkan gitu ya. Nah, perang. Faqala Abdullah bin Rawaha, radhiyallahu ya qaumallahi innal ladzi kharajtum tatlubuna amamakum masyaallah. Abdullah bin Rawaha luar biasa ini. Karena apa? Dua pilihan, imma nasr wa imma syahadah. Imma kemenangan, imma mati syahid. Masya Allah mati syahid luar biasa ya mati syahid itu ya. Nah, enggak perlu dimandikan, enggak perlu dikapani ulang, enggak perlu na barakallahu fikum disolatkan bahkan. Paham ya? Langsung dimakamkan dalam kondisi berpakaian-pakaian yang dia terkena nah luka di situ sampai meninggal. Masya Allah. Kita lihat sini. Abdullah bin Wahab riya, "Ya kaum, wahai kaum ya demi Allah, sesungguhnya yang kalian keluar, yang kalian sari sudah ada depan kalian." Apa yang cari tadi? Ima kemenangan, ima mati syahid. tiga 3000 melawan berapa tadi? 200 ribu pasukan, masya Allah. Yakni asyhadah, yaitu mati syahid. Kalau imannya kuat, ini yang mereka cari, mati syahid ini. Faham ya? Karena kalau mati syahid tenang sudah. Tapi ingat, jangan sampai ninggalkan hutang. Paham ya? Hutang itu penghalang. Jadi upayakan kalau dia punya hutang ya sebelum sebelum perang ya wasiat biar nanti lunasi. Paham ya? Nah, penghalangnya itu kalau walaupun mati syahid penghalang yang eh, bisa menghalang-halangi dia untuk masuk surga di antaranya apa? Hutang, daim. Naam. Kita lihat wa innakum matuqatiluna an-nas bi'adatin wala quwwah. Masyaallah dikasih semangat lagi. Sesungguhnya kalian tidaklah memerangi manusia, memerangi orang dengan sebab jumlah atau kekuatan. Bandingkan coba, 3000 lawan 200.000. Dari kekuatan dah kalah jelas. Dari sejumlah kalah juga, 200.000. Masya Allah, tetap berani kaum muslimin. Wa manuqatiluhum illa bihadad din alladhi akramana Allah bihi. Dan mereka dan kami atau kita tidaklah memerangi mereka kecuali dengan sebab agama ini yang Allah telah muliakan kepada kita. Agama apa? Islam. Menegakkan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah, bukan mencari ketenaran. Bukan mencari ghanimah Bukan mencari, wasifulan oh, pemberani, bukan. Tapi apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Untuk mewujudkan kalimat Allah yang tertinggi, kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat taqwa, kalimat ikhlas, al-urwatul wuthqa. Masya Allah. Nah, kita lihat lagi, dikit lagi. Fa, nah, fantaliku, berangkatlah kalian. Masya Allah, semangat ini, tiga ribu pasukan, berangkat lawan fahiya <laughs> ihdal husnayain Masya Allah nah kata Abdul Murwahah maka peperangan tersebut terletak di antara apa satu di antara dua kebaikan apa kebaikan pertama duhur imma duhur itu menang duhur itu menang itu ya imma syahadah itu mati syahid paham ya enam duhur itu menang enam syahadah mati syahid dua pilihan imma menang imma mati syahid. Fawafaqahul qaum fanahadu. Akhirnya kaum tadi itu kaum muslimin sepakat mereka semua kompak. Akhirnya apa? Mereka pun bangkit. Nahadu bangkit. Mereka bangkit. Berangkat. Na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang karena ini seru kalau kita baca enggak selesai. Jadi kondisikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala yaitu perang Mu'tah terjadi pada tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Bulan apa tadi? Jumadil Akhirah. Naam, nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.